اخواني في الله في هذه الكتاب الله سبحانه وتعالى كتابك الله سبحانه وتعالى كتاب له برتقي قبل الله بمشقة كلمة التوحيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أيها الأخوة لما الله سبحانه وتعالى ولكن روسيا تتبعك قبل المؤمنين الموحدين المتبعين سهل بين وسبحانه وتعالى تسلم من القرآن وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا إذا مسكم الضر فإليه تجعلون لأن أباكم من يعني كلام رسالة من ربك نعمة الدنيا kelezatan dunia ataupun kenikmatan batin berupa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian ditimpa musibah, maka kalian akan tasyarun akan kembali berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sebesar-besar nikmat dan seutama-utama nikmat yang wajib bagi kita untuk saling mengingatkan agar kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat tersebut. Adalah nikmat Islam, nikmat tauhid dan nikmat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khusus di zaman kasrat fiha kitab dan tashara fiha ahli kitab. Di zaman yang mana fitnah dan kerusakan menyebar dan para pelaku kerusakan dan fitnah lebih banyak dibanding orang-orang yang bertakwa dan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada saja Imam Muslim rahimahullah, Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahih dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa di siap maut Tatkala beliau pada kondisi sakaratul maut فبكى طويلا وحول وجهه الى الجدار رضي radhiyallahu anhu dengan tangisan yang panjang dan menghadapkan wajahnya ke dinding Faqala lahu ibnu, maka anaknya berkata kepada bapaknya, "Ya abata, ama basyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada wa kada?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kamu dengan kabar yang baik dan berita yang baik? Ini berupa jihadnya amal fi sabilillah dan pengorbanan dia, amalan dia di dalam Islam. Maka kata Amr bin As, Ketika mendengar ucapan anaknya kata dia inna afdala ma kunna nu'ibtuhu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sesungguhnya seutama-utama amal yang kami persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam kalimat tauhid la ilaha illallah dan al-ittiba mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam pada kandungan syahadah Muhammadun Rasulullah. Nikmat ini ayuhal ikhwah nikmat azimah yang wajib bagi kita untuk bersyukur dan kita menjaganya. يقول الإمام الدارمي في مقدمة سنن الإمام الدارمي telah mengeluarkan di dalam mukaddimah sunan dari Mujahid bin Jabir radhiyallahu anhu salah satu murid besarnya Abdullah bin Abbas kata Mujahid la adri أي نعمتين علي من الله أعظم أن هداني للإسلام أو جنبني هذه الأهواء saya tidak tahu di antara dua nikmat manakah yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah anugerahkan kepadaku. Allah berikan kepadaku hidayah Islam, hidayah tauhid. Atau Allah Subhanahu wa taala jauhkan aku dari hadhil ahwa, dari perkara-perkara bid'ah yang menyelisi dan menguburkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nikmatul azimah ayuhal ikhwah. Nikmatul Islam dan nikmat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول ابن شهاب رحمه الله berkata Ibn Syihab salah seorang muhaddisin fadl kibar kata beliau as-sunnah katabira kinun sunnah ini seperti perahu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka wa gharib sunnah ini seperti perahunya Nabi Muhammad Barang siapa yang menaiki perahu tersebut, jadi berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan selamat dan berbahagia. Dan barang siapa yang tidak naik kepada perahu dan tidak mengamalkan sunnah Nabi alaihi wassalam, maka dia akan hancur dan binasa di dunia dan di akhirat. Ayuhan ikhwah dua nikmat ini al-Islam dan sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan tidak berdasarkan suku. Allah subhanahu wa ta'ala berikan tidak berdasarkan harta. Allah subhanahu wa ta'ala berikan tidak berdasarkan garis keturunan. Fakat takhallafa anha ibnu min abna'i abi anbiya. Sungguh telah menyelisih sunnah dan al Islam ini. Anak dari anak-anaknya para nabi dan mursalin. Sungguh telah menyelisih sunnah ini. Istri dari istri para nabi dan mursalin. Dan sungguh telah menyelisih sunnah ini. Asrafu qabilatul bashar. Suku yang paling mulia. Yaitu suku Quraisy. Sebagian suku Quraisy. Fa'ahlakahumullahu fi dunia qabla al-akhirah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka di dunia dan Allah persiapkan bagi mereka siksa yang pedih di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan sunnah, tidak berikan at-tauhid kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tahu hati-hati mereka dan jiwa-jiwa mereka pantas untuk mengamalkan, pantas untuk dimuliakan, pantas untuk berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. وذكرنا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله جلالته شفاني المشهور ان اعظم كرامه الله على العبد في هذا الزمن الدوار ورجوعه على السنه ستنبهنا سبايك بيت مليان يا الله بريكا kemuliaan dan penghormatan yang Allah berikan kepada seorang hamba di zamannya 700 tahun yang lalu apalagi di zaman kita kita surat fihal fitan yang banyak fitnah dan kerusakan kata Ibnu Taimiyah ad-dawam wa nuzumuhu sunnah yaitu Allah berikan kecintaan kepada dia Allah berikan kekuatan apa gerakan hatinya untuk berpegang dan senantiasa di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tidak berikan kecuali kepada hati yang Allah tahu dia pantas untuk dimuliakan dan Allah tidak berikan kecuali kepada jiwa yang mereka pantas untuk dimuliakan dengan tauhid dan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ayuhal ikhwah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas dua nikmat ini dan kita jaga sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman menceritakan tentang wasiat Nabi Allah Ibrahim ketika mendengar eh, mendekat kematiannya dan juga Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والصابر إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهل أنا أناك كتا إبراهيم kepada أنايا dan kata Yaakub kepada anaknya sesungguhnya إن الله اصطفى لكم الدين الله telah pilih bagi kalian agama Allah pilih bagi kalian التوحيد dan Allah pilih bagi kalian sunnah para nabi dan rasul ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal. Jangan kalian mati kecuali di atas tauhid dan di atas sunnahnya para nabi dan rasul Termasuk sunnah Nabi Allah Ibrahim adalah berkorban di hari yang sekarang kita agungkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Ayuhan ikhwah tauhid dan sunnah ini tidak bisa diwariskan. La tustara wala turah, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dibeli dengan harta. Ini merupakan hibah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala wal istifaq min Allah Subhanahu wa taala dan pilihan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Allah tahu bahwasanya mereka berhak untuk dimuliakan dengan tauhid dan dimuliakan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah meninggal kecuali kalian di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita berupa kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan tauhid sampai mereka meninggal. Innal ladzina qalu rabbullah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan La ilaha illallah Dan demikian pula Muhammad, Rasulullah Tatanazzalu alaihimul malaika Para malaikat akan turun kepada mereka Mendampingi mereka dan memberikan, memberitakan kepada mereka kabar gembira Ketika mereka di penghujung kehidupan dunia dan ketika mereka di marhalah tahapan pertama bergerak menuju akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat, "Allah tahalla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian takut terhadap tahapan-tahapan yang kejadian dan kedahsyatan di yaumul kiamat. Kami yang akan memberikan keamanan kepada kalian kata Allah wala tahzanu dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan di dunia. Allah akan menggantikan rumah yang lebih yang lebih baik daripada rumah kalian di dunia. Allah akan menjadi menggantikan perhiasan yang lebih baik daripada perhiasan-perhiasan dunia. Allah akan menggantikan pasangan yang lebih baik dari pasangan-pasangan di dunia dan Allah akan mempersiapkan bagi kalian kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati kalian. Fala tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan sesungguhnya yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian. Orang-orang yang berpegang dengan Islam dengan tauhid dan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam Mudah-mudahan semua yang kita ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati, hati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan dan keteguhan di atas tauhid dan di atas sunnah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.